Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadbil Waraqat fi Ushul Fiqh yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita sekarang berada pada halaman 99, gitu kan? Naam. Qala al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaih fi sa'iril furu'i syariah wa fil ladhi bidunihi mamnu'ah wa dhalika al-islamu wal furu'u tashihuha biduni mamnu'u. Lawan lagi fi furu'il syari'ah wa fil ladzi bidunihi mamnu'ah wa dzalikal islamu fal furu'u tashihuha biduni mamnu'u bidunihi mamnu'u ini berkaitan masalah apa masalah usul dan furu' sebenarnya ya pembagian agama Islam ini menjadi usul dan furu' itu pembagian yang muhdatsah aslinya enggak perlu dibagi seperti itu semuanya usul katanya itu pendapat yang sahih nanti ya nah kecuali kalau dengan makna dengan makna Usulnya itu apa usulnya itu? Orang kafir pertama kali dakwakan harus apa dulu? Masuk Islam. Ya enggak? Saya Islam dulu kan? Itu usulnya berarti. Nah, baru setelah itu nanti suruh sholat, puasa, zakat, haji. Itu furuknya, cabangnya. Kalau dilihat dari situ benar kata Syekh Ibnu Saimin nanti. Tapi kalau pembagian agama itu usul, furuk dan misalnya pembagian seperti itu muncul dari belakangan. Maksudnya muncul dari orang-orang belakangan. Paham salah ya? Nah, barakallahu fikum. Bahkan semua dalam agama Islam semuanya penting. Ya enggak? Naam. Kita lihat sini, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, qawluhu fi sa'iril furu'i hiya al furu allati yashtaritu sihhatiha al-Islam. Maksudnya adalah apa? Maksudnya ada cabang-cabang yang enam yang itu merupakan syarat untuk dibenarkan keislaman. Paham ya? Naam. Nah, itu yaitu apa? Cabang-cabang yang enam barakallahu fikum untuk dibenarkan enam cabang-cabang tersebut yaitu syaratkan masuk Islam. Seperti orang kafir. Orang kafir pada asalnya kemarin sudah kita sebutkan ya, pendapat yang sahih terkenai pembebanan syariat. Cuman dia harus pertama kali apa? Harus dia pertama kali memasukkan apa padanya usul dulu. Itu masuk Islam dulu maksudnya. Setelah itu baru furu'. Karena walaupun mereka itu sholat, puasa, zakat, haji, kalau belum masuk Islam diterima enggak? Enggak diterima. Berikutnya, wa qalu wa fil ladhi bidunihi mamnu'ah hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Yaitu maksudnya adalah dua persaksian, dua syahadatain. Nah, paham ya? Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya amalan-amalan furuk syariat tadi, amalan-amalan furuk syariah, cabang-cabang syariat tadi itu kalau dia lakukan itu memnuah dilarang, enggak dapat pahala. Kecuali apa? Kecuali setelah bersyahadatain. Paham ya? Kecuali setelah bersyahadatain, maksudnya berarti setelah masuk Islam. Mahum? Nah. Fal furu'u ma la yasihu ma la yasihu illa bil Islam. Eh, maka amalan-amalan furu' adalah amalan-amalan apa-apa yang tidak dibenarkan kecuali dengan Islam. Ya enggak? Nah, harus Islam. Fayuhasabul kafir al asl. Maka orang kafir dia akan diperhitungkan sesuai dengan asalnya. Masuk Islam enggak dia? Kalau enggak ya enggak diterima. Nah, wal Islam yaitu Islam. Wa 'alal furu' dan double sekaligus terhadap cabang-cabang syariat pun juga akan diperhitungkan akan hisap nanti wahyal lati la tasih illa bil Islam. Yang mana cabang-cabang furu' ini tadi, furu' ini cabang-cabang Islam ini tidak sempurna, tidak benar kecuali yang Islam juga. Salat, puasa, zakat, haji, menurut pembagian ini kan furu' cabang. Itu enggak benar kecuali dengan Islam itu loh. Mahfum? Naam. Li'anna al-Islam aslun, karena Islam itu adalah asal, sumber, inti. Wahya far'un, sedangkan furu'-furu' tadi, cabang-cabang tadi adalah cabang dalam artian bukan asal. Wala yujadul far'u bila aslin dan enggak dijumpai yang namanya apa cabang itu tanpa ada asal usulnya. Tanpa ada intinya, tanpa ada asalnya. Wa taqsimud din ila usul furu' ala ghairi hadzal wajhi la yasih. Pembagian dan pembagian agama Naam kepada usul dan furu' agama itu terbagi menjadi usul dan furu' Naam selain dengan pembagian sisi seperti ini maksudnya naam selain dengan pembagian seperti ini maka enggak benar. Jadi yang benar pembagian seperti ini. Kalau mau dibagi usul huruf maksudnya seperti ini. Maksudnya orang kufar itu masih pertama kali dibebankan padanya apa? Agar mengambil usul terlebih dahulu masuk Islam. Setelah itu barulah apa? Terbebani apa padanya furu' itu belum benar. Paham ya? Kalau cuma furu' tanpa usul enggak diterima. Mafhum? Karena mereka masih diperintahkan, masih diminta untuk kembali berusul itu kepada agama Islam. Paham ya? Nah, pembagian agama selain dengan cara pembagian seperti ini menjadi usul furu' itu pembagian yang enggak benar. Selain seperti ini tadi ya. Nah, wa khulasatul bahas dan kesimpulan yang dibahas dalam masalah ini pertama, anna sighatal amri taridu li ghairil wujub. Bahwasanya bentuk atau konteks daripada perintah itu terkadang datang bukan untuk apa? menunjukkan wajib. Datang untuk selain wajib, ya enggak? Terkadang datang apa perintah menunjukkan sunnah, ya enggak? Udah ngerti kan? Terkadang datang perintah menunjukkan wajib, ya enggak? Terkadang datang perintah menunjukkan apa kemarin? Ibahah, pembolehan. Terkadang datang perintah menunjukkan tahdid, ancaman. ya enggak? Sesuai dengan apa kemarin? Korinah. Konteks atau korinah. Yang kedua, anna jami'an nasi dakhiluna fi khitabillahi ta'ala, as-sigar wal kibar wal majanin wa kadhalikal kuffar wa hadha 'ala al qawdir rajih. Yang kedua bahwasanya semua manusia, mereka semuanya masuk dalam apa? Khitabillah masuk dalam ajakan Allah Subhanahu wa taala. Ngam. Ajakan untuk memegang atau untuk masuk dalam syariat yang benar. Yang kecil, yang besar, orang gila pun Wakadhalika dan seperti itu pula al-kufar orang kufar pun juga masuk. Wahadahu alal qawlir rajih dan ini berdasarkan pendapat yang kuat karena ada khilaf ya. Ada khilaf. Jadi orang kufar itu nanti dihukum dua. Orang kufar kok enggak mau masuk Islam hukumannya dua. Dihukum atas furu'nya dan usaha usulnya. Usulnya tidak mau masuk Islam, furuknya lagi? Karena sebelum masuki furuk harus usul, harus usul dulu. Sebelum mereka mengamalkan sholat, zakat, puasa, haji harus Islam dulu kan itu. Dan karena mereka sudah nggak Islam otomatis furuknya pun walaupun dia ngamalkan nggak akan diterima. Jadi di, dihukumnya double. Dihukum double ya. Fusul, uh, usulnya sama furuknya. Allah musta'an. Yang ketiga annal kufara yu'maruna bil Islam awalan. Bahwasanya orang kufar itu diperintahkan masuk Islam terlebih dahulu pertama kali. Wahwal asal itu asal. Ini hukum asalnya ya. Asalnya intinya masuk Islam terlebih dahulu mereka itu. Jangan pak sholat pak. Masih kafir padahal ya sholat pak. Walaupun dia sholat seribu kali pun nggak terima. Kalau dia belum masuk Islam. Pertama kali yang masuk Islam dulu. Walau yu'maruna bil furu' wahum kufar dan mereka tidak diperintahkan untuk melaksanakan atau mengerjakan cabang-cabang bagian amalan agama tadi dalam keadaan mereka masih kufar. Wala na'muruhum biqada'iha in aslamu. Dan kita pun tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi atau mengkodok, Ya, eh, mengqada mengulangi maksudnya ya. mengkodok atau mengulangi amalan-amalan furu' tadi itu jika mereka masuk Islam. Dah, berarti kalau sudah masuk Islam terhijabi terlah perkara yang telah terdahulu. Aslam ta'ala ma aslaf kami khair. Ya enggak? Nah, engkau telah selamat dari apa-apa yang engkau telah amalkan berupa kebaikan pada waktu itu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Wal faidah min dukhulihim fil khitab. Tapi faedahnya apa sih? Orang kufar kalau dimasukkan dalam pembicaraan juga masuk dalam apa ajakan di sini ajakan syariat kasratu iqabihim fil akhirah. Gitu banyaknya eh, apa banyaknya hukuman untuk mereka di akhirat nanti wallah alam. Kenapa banyak? Karena dua perkara itu, hukum atas usulnya plus furu'nya. Nah, barakallahu fikum.